ambil duitnya dan demi Allah jangan contreng namanya itu masih dipasang sekali di pinggir kali pesanggerahan ya kalau kita datang dari arah Pondok Capi ke Pasar Jumat Tolong bagus ya. ambil duitnya Demi Allah jangan contoh namanya. Ini, ini mana politiknya. Apa ada tuntunan dari Rasulullah SAW tentang money politik itu? Ya? Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kami sudah menyampaikan tentang tuntunan Allah dan Rasulnya dalam berpolitik. Dalam mengatur negara. tentang hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam-imam ahli hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Anasai, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibn Majah semuanya bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini kualitasnya sahih alif Apa kata Rasulullah saw alaihi wasallam? Beliau bersabda, Salah satu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah ada tiga kelompok manusia la yukallimuhumullah yaumal qiyamah yang pada hari kiamat nanti Allah tidak mau berbicara kepada mereka tidak mau berbicara ini artinya menunjukkan Allah murka. Bukan hanya tidak mau berbicara, wala yang ilaihim dan Allah tidak mau melihat mereka. Lebih dimurkai lagi. Bukan tidak mau berbicara, melihat pun tidak mau. bukan cuma tidak mau melihat wala yuzakkihim Allah tidak mau mengampuni dosa mereka tiga orang tiga kelompok orang walahum azabun alim dan bagi mereka adalah siksa yang sangat memedihkan siapa tiga orang itu yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rajulun ala fadli ma'in bil yang yamna'uhu min ibn sabil. Orang yang memiliki kelebihan air di tempat yang memerlukan air ketika ada seorang yang ingin minum air itu tapi dia mencegah melarang tak boleh padahal dia sudah berlebihan dengan air itu ini mungkin untuk di Indonesia tidak begitu terasa tapi di negeri-negeri yang langka air seperti itu tidak ada air itu suatu sebuah masalah yang luar biasa. Dalam perang Tabuk tahun ke 8 Hijri itu Rasulullah bersama kurang lebih 3000 pasukan. Ya. Karena Rasulullah dan umat Islam mau diserang oleh kaum Nasrani dari Syam, dari Bizantium. Itu kehabisan bekal sampai untuk meminum minuman sakit tidak ada air. Ota yang dinaik itu di sebelah diambil airnya untuk diminum. sakit tidak ada airnya. Mungkin kendaraan seperti ini tidak akan ada di Indonesia. Di hutan mungkin tidak ya ada air dan sebagainya. Ya. Ini orang yang pertama yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dan tidak akan diampuni oleh Allah. Orang memiliki kelebihan air, ada orang kehausan, dia minta minum, tidak mau kasih minum. Makanya dalam hadis lain ada keterangan ada seorang pelacur dari kalangan umat Bani Israel, umatnya Nabi Musa, umat Nabi Isa. Mengapa dicontohkan pelacur? Karena pelacur itu identik dengan orang yang banyak dosanya. Ketika pelacur itu tahu ada anjing yang kehausan, dia kasih minum itu anjing. Pelacur, wanita pelacur, orang yang banyak dosa, yang kehausan anjing. Dikasih minum itu anjing, Akhirnya Allah mengampuni dosa pelacur tersebut dan dia kemudian dapat masuk surga. Ya. Itu baru memberikan minum kepada anjing. Tentu kita berbicara, apalagi kalau memberikan minum kepada manusia yang sedang kehausan. Tentu nilainya lebih tinggi. Itu pelacur yang dosanya banyak diambil apalagi kalau bukan racun. Maka Islam adalah agama humanisme. Agama yang memperhatikan penderitaan orang lain. Bukan agama individual, apalagi agama yang memikirkan diri sendiri. Maka Rasulullah tidak pernah menumpuk kekayaan, kemudian berkali-kali haji tidak pernah Rasulullah. Umroh berkali-kali tidak pernah. Tidak begitu yang diajarkan Rasulullah, tapi agama sosial, agama yang memikirkan nasib orang lain. Maka orang yang tidak berpikiran sosial dalam Islam, dicontohkan orang, ada orang kalau tidak mau mati minum, Allah tidak akan mau berbicara terhadap orang itu. Tidak mau melihat pada orang itu. Dan tidak mau mengampuni dosa orang tersebut. Sebaliknya, dia diancam. Siksa yang pedih. Ini yang pertama. Yang kedua, warajulun baya'a rajulan bisil'atin bakta langsung orang yang menjual barang dagangan pada orang lain menjualnya setelah asar. Setelah asar, mahala falahu billahi. Dia bersumpah demi Allah. Ya. La demi Allah saya belinya dulu pulangnya sekian. Fasadaqahu pembeli membenarkan. Bahwa ala waris karena dia itu bohong. Si orang berjualan. Sampai dia bersumpah demi Allah. Mengapa disebut batal asar setelah asar? Karena sumpah yang di lakukan setelah asr ini ya lebih mandi gitu kira-kira karena waktu menjelang maghrib itu adalah waktu di mana malaikat penjaga malam mulai turun malaikat penjaga siang mulai siap-siap naik maka waktu itu disaksikan oleh malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Makanya bersumpah pada waktu habis asar. Demikian pula bersumpah waktu fajar waktu subuh. Cuma kan jarang orang beraktivitas pagi hari. Itu ya kualitasnya kalau ibadah disaksikan dua kelompok malaikat berdosa juga dikasihkan dua malaikat, sumpah pun dikasihkan dua kelompok malaikat. Ini berat. Loh, sesudah asar dia masih mau bersumpah. Sumpahnya demi Allah. Ini saya belinya satu juta. Misalnya begitu. Pembeli kan gak berani menawar 500 ribu dia sudah mengatakan pembelinya oh, aja udah satu juta maka dia menawar bagaimana kalau satu juta seratus? ya silakanlah dengan kamu nggak apa-apa tapi lain kali padahal ini bohong sobat seperti ini orang seperti ini yang kedua yang tidak akan diajak bicara oleh Allah tidak akan dilihat oleh Allah tidak akan diampuni dosanya oleh Allah pada hari kiamat. Ini jual, makanya kalau menjual barang ada namanya jual beli itu namanya murabah. Murabah itu apa? Jual beli tetapi penjual menyebutkan saya belinya sekian, saya minta lambat dari kamu sekian. Itu murabah namanya. Saya beli sepeda motornya 10 juta. Saya mau jual kamu dengan harga 11 juta. Saya minta diberi laba 1 juta. Nah, itu, itu namanya murabah. Nah, kalau nggak disebutkan modalnya, itu namanya musawamah namanya. Penjual nggak menyebutkan, pokoknya saya tawarkan 20 juta, dia tawar-tawar-tawar, oh berapa? 19 juta, nah, ya kena. Ya, penjual akhirnya dapat apa 5 juta. Nah, ini umumnya jual beli yang ada di kita itu bukan jual beli murabah. Tapi di bank-bank syariah itu, itu di sana ada transaksi namanya murabah. Ya, yeah bank syariah membeli motor, membeli mobil. Ya. Beli berapa misalnya? 100 juta dijual kepada nasabah berapa? 200 juta. Saya membeli ini 100 juta, saya jual kepada Anda dan Anda nanti nyicil selama 5 tahun dengan marginnya menjadi 200 juta dan saya dapat tambah 100 juta tapi dengan bayar cicil selama lima tahun uh, ini namanya murabahah seperti ini. sekarang banyak terjadi ini yang halal seperti itu ya yeah. kalau kebanyakan orang ditanya orang beli barang pada pedagang pak ini barangnya asli pak oh kalau nggak asli, uang kembali. Padahal itu barang palsu. Seorang selama saya pernah tinggal di Jakarta ini, baru sekali melihat ada orang berdagang, Ditanya itu nggak seperti pedagang umumnya. Itu adalah Kiai Haji Osman Abidin. Allah ya rahmat Beliau asalnya dari NTB, tinggal di Petamburan. Ada kios di depan rumahnya, kami pas ada di situ, beliau jual madu, katanya madu dari Sumbawa. Ada ibu-ibu datang, kek mau beli madu kek? Ya silakan. Ya, dulu ya. Ibu tadi bertanya, kek, ini madunya asli gak kek? Apa jawaban Kia Nabi Abidin penjual madu? Jawabannya ya, apa? Wallahu a'lam. Saya tidak bisa mengatakan asli. Mau saya katakan asli, jangan-jangan palsu. Mau saya katakan palsu, jangan-jangan asli. Wallahu a'lam. Saya terima sudah dipak, dibongkol seperti ini, seperti ini. Lihat kalau ada mau silakan, tidak mau tidak apa-apa. Kok ada orang jual seperti itu? Umumnya kalau ditanya, ini asli kayak, oh asli. Kalau nggak asli, tuker. Uang kembali. Nah ceritanya dulu pernah ada orang, atau saya kecil, jual mercon. Petasan. Iya. Yeah. Dijamin, suaranya menggelegar kalau nggak bunyi lagi, kol, kol ke sini, uang kembali. Itu jual dari Senin. Iya. Yeah. Orang Jawa namanya ada pasaran Senin Wagi. Pon, Wagi, Kliwon, Maris, Pahit. Nah, pasar lagi pahit. Senin, Pasar kumis datang. Ternyata di rumah dinyalakan, itu nggak berbunyi. Percontak itu Namanya datang ke pasar, ah, ayo, ini ternyata nggak bunyi. Duitnya minta tarik kembali. Apa kata penjual mercon? Bagaimana Pak mau tarik kembali duitnya? Ya. Kok begitu? Nah kemarin saya bilang waktu pasar lagi hari Senin, ya katanya kalau nggak bunyi merconnya uang kembali. Oh betul Pak, itu waktu hari Senin kemarin. Ini hari Kamis sudah Pak. Jadi udah enggak berlaku lagi kata itu. Wah, pedagang memang begitu. Ya. Nah ini, ya. Ini yang kedua. Pedagang-pedagang ini hati-hati, banyak bohong. Yang ketiga, ya ini yang kaitan dengan money politik. Wa rajulun baya'a imaman. Ada orang yang ya memilih kalau sekarang menyontrek apa apa namanya memilih pemimpin ya la yubayyuhu illa lidunya dia tidak memilih pemimpin itu ya capres cawapres kita sekarang itu dia nggak memilih kecuali karena mendapatkan duit mendapatkan harta mendapatkan harta dunia apabila fa'in atau minha wafa apabila capres tadi calon imam tadi memberikan dana pada dia memberikan uang, memberikan harta dia nyontreng, memilih. lam yuti, lam yakin. Kalau tidak memberi, dia nggak mau nyontreng, tidak nggak mau ya noblos, dia nggak mau pilih. Ini orang adalah kelompok ketiga yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah sebaliknya dia akan mendapatkan sisa yang sangat memedihkan ini orang yang memilih pemimpin hanya gara-gara money politik zaman dulu Rasulullah sudah memberikan peringatan seperti ini ini manipulasi. Ya. Yang di spanduk saya sebut tadi, ya, apa? Kata-katanya, ambil duitnya. Jangan orang yang kira-kira. Loh, Kalau yang dalam hadis, ya, orang yang ambil duitnya dan memilih dan memilih gara-gara diberi uang money politik itulah yang diancam tidak akan dilihat oleh Allah tidak akan di ada penjara oleh Allah dan tidak akan dihapus sekarang kalau duitnya ada diambil pak, orangnya nggak dibeli gimana sama saja ya sebab ada kaidah fikih apa yang tidak boleh ya diberikan ma haruma i'tahu eh, haruma akhdhu tidak boleh juga diambil dia memberikan tidak boleh capres cawapres haram memberikan uang kepada orang agar orang memilih dia sendiri ini haram bagaimana dia ambil duitnya haram juga diambil ya. meskipun dia diambil itu sudah haram ini memberikan peringatan kepada kita. Ya. Jadi siapa tahu dalam pilpres 8 Juli nanti, ya model-model money politik ini akan akan ada seperti itu. Ya. Maka ini memberikan peringatan bagi kita, ya. Tidak ambil duitnya, tapi kalau orangnya bagus, menurut kita pilih orangnya. Begitu. Jangan kita memilih karena diberi harta. Karena money politik seperti tadi. Baik, mungkin ada pertanyaan, ada waktu 5 menit, 7 menit barangkali. Silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Alex Setiawan. Ya. Saya kebetulan di rumah jadi pengurus RT Pak Kiai, jadi sekretaris RT. Saya mendapat undangan dari warga saya, yaitu Asrani Ustaz Kristen. Dia memperingati 40 hari kematian anaknya. Saya mendapat undangan, apakah saya datang, apakah saya tidak? kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat undangan dari orang yang menulis ya, untuk memperingati 40 hari. Nah ini sama saja bagaimana bolehkah kita takziah kepada orang muslim gitu ya. ya. Itu kan dalam bentuk takziah juga ya. ya. Ada orang meninggal, dia non muslim, Boleh nggak kita takziah? Kita berbela sungkawa baca kita. Jawabannya boleh. Yang tidak boleh kita mendoakan dia agar diampuni dosanya, masukkan ke surga, dijaga dari api neraka itu yang tidak boleh. Jadi kalau kita punya tetangga, tetangga kita non muslim, ada yang meninggal, atau sakit hilang jemur tak apa Tangga kita satu sakit jemur, ya. Yeah. Kita bantu nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu mendoakan dia kalau dia sudah meninggal tentunya agar masukkan ke dalam surga diampuni dosanya dan sebagainya. Tapi kalau dia itu masih hidup, ya kita mendoakan dia. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kamu sehingga kamu masuk Islam juga tidak apa-apa. Ya. Rasulullah SAW pernah doakan orang kafir. Ada kabilah namanya kabilah Daus, Itu memusuhi umat Islam Ketika Rasulullah tahu, Rasulullah mendoakan kabilah Daud. Para sahabat menduga Rasulullah tentu mendoakan untuk mencelakakan, menghancurkan kabilah Daud. Ternyata apa doa Rasulullah? Allahumma fi Daudan. Wahai Allah berilah hidayah kepada kabilah Daud. Maka mendoakan seperti itu boleh. Ya, Mudah-mudahan Gus mendapatkan hidayah oleh Allah boleh seperti itu. Yang tidak boleh mendoakan adalah mendoakan supaya diampuni dosanya. Supaya masuk surga dan sebagainya. Baik, ada lagi barangkali? Jadi kaitannya dengan tadi, silakan boleh datang, tetapi tidak boleh mendoakan. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi inilah barangkali bagaimana kita ya aturan toleransi antar umat beragama. Ya, baik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi karena terkait dengan ceramah Ustaz, saya juga pertanyaan terkait. Tapi mirip tadi. E, bagaimana caranya kita mendoakan teman atau pemimpin yang kita sendiri uh, tidak tahu persis apa dia orang yang Islamnya benar, apalagi mungkin juga dia eh, termasuk yang berdosa sirik dari sikapnya selama hidup. Tapi kita ingin mendoakan, apakah kita selalu bersikap baik, berpersangka baik atau tidak? Sebab saya biasa mendoakan teman-teman juga pemimpin, tapi ada yang saya lakukan, apakah sifat karakter kita ini kita hilangkan saja? masih pakai terima kasih. Baik, terima kasih. Selagi kita mengetahui lahirnya bahagia muslim, maka kita doakan dan dia adalah seorang yang muslim. Doakan aja. Apalagi kalau dia muslim, yang tidak muslim aja boleh kita doakan kok. doa dia diampuni dosa pakai jam sulam Nah, Tapi kalau gelas tidak muslim nggak boleh minta diampuni dosanya. Tapi apa kita udah yakin bahwa dia itu tidak muslim? Nah, berarti kan boleh jadi yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dia muslim tapi yakin karena dia seorang muslim tapi saya ada keraguan jangan-jangan dia pernah terjadi keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan dia muslim silakan doa apa aja boleh doa macam mudah-mudahan diampuni dosanya mudah-mudahan masuk ke dalam surga kalau kita sudah yakin bahwa dia adalah seorang muslim jangan keraguan itu menjadikan kita untuk tidak berdoa Ya. Jadi ada kecuali itu berbalik. Dia kafir, tapi cuma saya ragu apa dia udah Islam atau belum. Nah, gitu kan. Nah, itu ya kita tetapkan sebagai kafir. Katanya udah masuk Islam. Nah, itu kan ragu namanya. Jadi yang contoh tadi muslim doakan. Insya Allah ada masalah. Baik. Barangkali cukup sekian mudah-mudahan kita dapat lanjutkan pada pertemuan yang datang. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.